Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-54, sekarang kita akan masuk ke permasalahan jahiliyah yang ke-55 yaitu perbuatan mereka ta'assub fanatik terhadap kebatilan. Fanatik ta'assub, nah ta'assub fanatik nah barakallahu fikum terhadap kebatilan atau terhadap gurunya. Naam, itu termasuk ritual perilaku jahiliyah. Jadi kalau misalkan gurunya atau pemimpinnya nam berada di atas kebatilan tidak dikatakan batil, namun tetap dibela dan semisalnya. Itu sangat membahayakan barakallahu fikum nam. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih Al-mas'alatu al-khamisatu wal khamsun, permasalahan yang ke-55 at-ta'assubu lil madhhabi fanatik terhadap salah satu madhab. Jadi misalkan ta'assub dengan Maliki, mengikuti Imam Malik bin Anas, atau ta'assub fanatik dengan Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, disebut dengan Hambali, atau ta'assub fanatik dengan Abu Hanifah, Hanafi, atau ta'assub dengan Imam, Imam Syafi'i, Abu Abdullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Eh, barakallahu fikum. Itu semuanya adalah perilaku jahiliyah yang harus kita hindari. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak bermadhab muayyan dengan imam muayyan. Tidak bermadhab dengan madhab tertentu sehingga menimbulkan ta'asub. Tidak pula berpatokan dengan imam tertentu sehingga nah barakallahu fikum keliru ataukah benar tidak dipandang dan misalnya. Namun ahlu sunnah wal jamaah madhabnya, prinsipnya, jalannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah difahmi salafil ummah. Imamuna Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka barang siapa nah yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, wa tabi'in, wa atba'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, maka itulah manhaj dan prinsip kita barakallahu fikum. Naam. Kita tidak ta'assub madhabi. Kita bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan pula Hanafi. Nah, barakallahu fikum kita adalah Ahlu sunnah wal jamaah yang berupaya semaksimal mungkin untuk jejak generasi salafun saleh sejak dini. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, tegar, tegas. Nah, untuk senantiasa di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Taraktukum ala mithl bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian Nah, bagaikan atau seperti Nah, barakallahu fikum siang hari terang benderang. Nah, layluha kana hariha malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah ada orang menyeleweng atau memisahkan diri darinya melainkan akan binasa barakallahu fikum. Naam. Karena itulah yang Rasulullah SAW wasiatkan sebelum meninggal. Nah, barakallahu fikum ahwidakumullah dalam hadis yang sahih Rasulullah juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, kita mengikuti sunnah Rasulullah dan juga mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin ketika mereka nah mencocoki daripada sunnah Rasulullah sallallahu bukan sunnah per individu bukan sunnah per individu, namun sunnah khulafa ar-rasyidin ketika mereka berpegang teguh, ketika mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga hadis yang sahih, hadis yang sahih yang sering kita dengar barakallahu fikum ini tarikun fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Sungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya niscaya kalian tidak akan sesat nam selama-lamanya tidak akan sesat setelah aku meninggal nanti yaitu Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat di sini permasalahan yang ke-55 yaitu at-ta'assubu lil madhab. Fanatik terhadap madhab tertentu. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang Nah, barakallahu fikum yang dia mengikuti agama kalian. Jadi yang cocok dengan mereka, yang cocok dengan hawa nafsu mereka, cocok dengan pemikiran mereka diikuti. Nah, barakallahu fikum walaupun apa? Walaupun di atas kebatilan. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, at-ta'assubu al-mamqutu lisyai' Al-mamqut maknanya ada al-madmum. Al-madmum yang tertelat. At-ta'assubu al-mamqutu yaitu sikap fanatik, ta'assub yang tercela oleh syekh pada suatu mamkut itu yang tercela dan bisa membinasakan juga huwa atamassuku bihi yaitu berpegang teguh dengannya fanatik ma'al ilmi bi butlani bersamaan apa dia mengilmui tentang kebatilan sesuatu tersebut itu yang namanya ta'assub barakallahu fikum nah ini terjadi ya dalam artian bukan hanya saudara-saudara kita kaum muslim secara global saja masuk dalam lingkupan ahlus sunnah wal jamaah terkadang penyakit ini masih muncul ta'assub dengan gurunya kalau gurunya keliru pun dibiarkan. Nah, barakallahu fikum bahkan dibela. Allah musta'an. Ta'assub hati-hati barakallahu fikum fanatik. Nah, fanatik terhadap gurunya atau syekhnya atau fulan atau alan itu semuanya tercela barakallahu fikum. Kata beliau apa? Huwa at-tamassuku bih, berpegang teguh dengannya, dengan sesuatu tersebut ma'al ilmi bibutlanih. Bersamaan apa? Bersamaan dia punya ilmu, mengilmui tentang kebatilan sesuatu tersebut. Jadi ta'assub dengan gurunya bagaimana? Maksudnya dia berpegang erat-erat dengan gurunya, membela gurunya dalam keadaan dia tahu bahwasanya gurunya itu keliru. Nah, ini hati-hati. Diingatkan berkali-kali tetap seperti itu keadaannya. Allah musta'an. Wa min masail ahli jahiliyah termasuk permasalahan jahiliyah at-ta'assubu lil madhabil batil. Adalah ta'assub, sikap fanatik terhadap madhab yang batil, terhadap aliran atau jalan atau prinsip yang batil. Walihada qalatil yahud oleh karena ini orang-orang Yahud berkata, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Allah musta'an. Naam. Wa fil ayatil ukhra dan dalam ayat yang lain, "Nu'minu bima unzila 'alaina." Kita akan beriman eh, dengan apa yang telah diturunkan kepada kita atau kepada orang yang telah diturunkan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka mau beriman kepada para nabi-nabi yang diturunkan kepada orang Yahud padahal ucapan saja, omong kosong. Kalau kita telusuri bagaimana siapa yang paling banyak membunuh para nabi kalau bukan orang Yahud? Orang-orang Yahud. Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Ai ala anbiya'ina faqat katanya. Kami akan beriman kepada para nabi kita saja. Adapun Nabi Muhammad tidak mau. Nah, ini. Wal wajibu an yu'minu bima anzalallahu ala anbiya'ihim. Padahal perkara yang wajib hendaknya mereka semuanya beriman kepada seluruh apa-apa yang Allah turunkan kepada para nabi mereka. Wa ala ghairihim minal anbiya dan dan juga beriman kepada selain mereka dari kalangan para nabi. Bukan mengkhususkan Nabi Musa saja. Nah, dan kalau kita telusuri barakallahu fikum hafizakumullah di dalam Taurat dan juga Injil perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ma'annahum la yu'minuna bima unzila ala anbiya'ihim. Padahal bersamaan dengan ucapan tadi itu, Nah barakallahu fikum annahum bahwasanya mereka la yu'minun. Mereka tidak beriman bima unzila ala anbiya'ihim dengan apa yang diturunkan kepada para nabi mereka. Walihadza qal oleh karena ini nah barakallahu fikum Allah taala berfirman atau berkata, "Falima taqtuluna anbiya Allah?" Falima taqtuluna anbiya Allah? Nah, maka kenapa kalian justru membunuh para nabi-nabi Allah taala? Berarti omong kosong atau bukan ini? Jelas omong kosong. Mengatakan kami akan mengikuti kalau itu nabi-nabi kita. Nabi-nabi yang diturunkan kepada kita. Tapi justru praktek amalannya fenomena yang terjadi kenyataannya seperti ini. Justru mereka membunuh para nabi. Nah, laqad sami'a Allahu qawlan alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya wa qatlahumul anbiya Sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Walihat akal oleh karena ini Allah Taala berfirman, "Falima taqtuluna anbiya Allah?" Ai hal fima anzalallahu alaikum qatlul anbiya alladhi taf'aluna? Ewa, perhatikan ini. Nah, ai hal apakah Fima anzalallah, apakah ada termasuk perkara yang Allah telah turunkan kepada kalian qatlul anbiya, membunuh para nabi-nabi di taf'aluna yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan? Apakah ada gitu loh? Eh, di dalam kitab-kitab kalian atau di dalam kitab yang turunkan kepada kalian, diturunkan kepada nabi kalian, ada perintah untuk membunuh para nabi yang kalian kerjakan? Allah musta'an. Wa min dan termasuk nama atau dari perkara tersebut ta'assubu atba'il madzahib limadzahibihim min ghairi dalil. Ini juga hati. Nah, dan termasuk perilaku jahiliyah ta'assubu azba'il madzahib. Ta'assubnya fanatiknya para pengikut madhab limadza limadzahibihim kepada madhab-madhab mereka min ghairi dalil tanpa dalil. Kami Syafi'i. Kalau sudah ini pendapat Syafi'i ya Syafi'i gitu. Nah, kami ini Hambali pengikutnya Ahmad bin Hambal katanya. Jadi kalau pendapatnya itu yang benar bersama Syafi'i kami nggak akan ikut. Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini hati-hati. Ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah tetap menghormati imam yang empat. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kita tetap mengambil dari madhabnya Imam Ahmad. Mengambil pendapat Imam Ahmad. Mengambil pendapat Imam Syafi'i. Mengambil pendapat Imam Malik. Mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Manakala sesuai dengan dalil. Sesuai dengan apa? Dalil. Al-Quran dan As-Sunnah. Bayangkan sudah berkali-kali kami sampaikan nasihat dari seorang imam, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, apa kata beliau? Beliau menyatakan innama ana basharun Aku manusia biasa, ukhti'u wa usib kata beliau. Aku kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi kata beliau. Maka perhatikanlah kepada fatwaku, pemikiranku, pendapatku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih kata beliau. Selama pendapatku, pemikiranku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, ambillah. Bayangkan, sandaran beliau apa sandaran? Beliau sandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama pemikiranku kata Imam Malik, pendapatku kata Imam Malik sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, fakhudhu bih, maka ambillah pendapatku. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh. Namun sebaliknya, Nah, selama pendapatku, pemikiranku tidak mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkanlah. Beliau tidak mengajak bertasub. Tapi kenapa para pengikutnya justru tasub, fanatik? Nah, barakallahu fikum mengekor dengan nah barakallahu fikum sikap fanatik yang buta. Allah musta'an. Itu yang diprihatinkan. Kita lihat di sini, fal wajibu 'alal muslimin umuman maka yang wajib terhadap kaum muslimin senaka umuman, wa 'ala talabatil ilm dan kepada para penuntut ilmu an yattabi an yattabi'u al-haq. Hendaknya mereka mengikuti al-haq kebenaran. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena al-haqqu aqwa minar rijal. Karena kebenaran itu lebih kuat sekedar apa? Lebih kuat daripada pemimpin di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Yang namanya kebenaran itu wajib diikuti. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah jamaah walaupun sendirian. Berkata Al Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih beliau menyatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak perhatikan itu al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian jamaah itu yang mencocoki apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian nah kemudian juga ditegaskan oleh Imam Ibn Hazm rahmatullah alaih dalam kitab al ahkam fi Usulil Ahkam, balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun enggak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun dan yang namanya kebatilan itu batil walau istama'a alaihi jami'u ahli ardi walaupun berkumpul di atas kebatilan di atas kebatilan tersebut seluruh penduduk bumi ini. Bayangkan, yang batil itu batil. Walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atas kebatilan tersebut. Karena nampak barakallahu fikum nam akan terbedakan antara al-haq dan al-batil. Allah musta'an. Kemudian juga berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih eh, dalam kitab Madarij Madarijus Salikin, nah, Al-Imam Ibnu Qayyim murid siapa? Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Eh, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Madarijus Salikin, kitab Madarijus Salikin, "Na barakallahu fikum 'alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi salikina wajib atas dirimu berpegang teguh dengan menjalannya jalan kebenaran dan jangan merasa asing, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Wa wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bi kasratis salikina bi halikina kata beliau. Dan berhati-hatilah engkau. Nah, Berhati-hatilah engkau dan jauhilah jalan kebatilan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang terjatuh, orang yang binasa di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang namanya kebatilan itu banyak orang yang suka. Karena apa? Karena modalnya hawa nafsu dan juga nah barakallahu fikum akal, pemikiran yang mungkin menurut apa? sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lanjutkan, sawa'un kana fi madhhabihim. Baik, nah barakallahu fikum itu ada pada madhab mereka. Dalam artian kebenaran itu berada di madhab mereka tetap wajib diikuti. Aw fi madhhabi ghairihim atau juga kebenaran itu berada di madhab yang lainnya, فَنَحْنُ لَا na'khudul madhhab بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ min isabatin Perhatikan, Syekh Salih al wafakahu Allah menasihatkan, maka kami tidak mengambil madhab, tidak mengambil sebuah madhab ajaran bikuli dengan seluruh apa yang ada di dalamnya berupa kekeliruan atau kebenaran dalam artian na'barakallahu fikum mengambil seluruhnya tanpa disaring. Jangan. Bahkan bahkan Ahlus Sunnah mengambil pendapat Imam Ahmad yang sesuai dengan dalil. Mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang sesuai dengan dalil. Mengambil pendapat Imam Malik yang sesuai dengan dalil. Mengambil pendapat Imam Syafi'i yang sesuai dengan dalil. Tidak semuanya ditimbun, tidak semuanya diambil. Naam. Bal na'khudhu as-shawaba wa natruku al-khata. Bahkan kita mengambil yang benar dan meninggalkan kebatilan atau meninggalkan kekeliruan. Ini bukan maknanya kita bebas mencari ilmu ya. Ini bukan maknanya seperti itu. Ini kembali ke madhab yang empat itu. Bagaimana kita dalam menghadapi enam al-imam atau al-imah al-ba'ah. Nah, imam yang empat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, bukan maknanya kita dibebaskan, carilah ilmu sesuka kalian. Walaupun dari orang hizbiyin enggak masalah, diambil yang benar, tinggalkan yang keliru. Nah, itu keliru. Patokan kita dalam mencari ilmu bagaimana? Nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahmatullah alaih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukadimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dahulu sebelum munculnya fitnah Khawarij, enggak pernah ada orang tanya masalah sanat. Sanatnya mana? Sumbernya dari mana hadis ini? Namun setelah munculnya fitnah tersebut, nah barakallahu fikum barulah bertanya tentang sanat. Nah, fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Wa yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Akhirnya dilihat dari kalangan ahlu sunnah ambillah hadisnya, ambillah ilmunya. Dilihat lagi dari kalangan ahlu bidah tinggalkan tidak diambil hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati dalam mengambil ilmu. Kata beliau, faida kunta Hanbaliyan wa ra'aita fi mas'alatin," apabila engkau mengikuti pendapatnya atau engkau bermadhab Hambali, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal dan engkau melihat kebenaran itu ada pada sebuah permasalahan <coughs> minal masail ma'al maliki jadi kebenaran itu bersama Imam Malik dalam sebuah permasalahan. Tapi kamu hambali gitu maksudnya itu. Au ma'al Hanafi atau kebenaran bersama pendapat Imam uh, Imam Abu Hanifah au pendapat au ma'al Syafi'i atau pendapatnya nah, yang benar itu bersama Imam Syafi'i khut bi qaulil Maliki au Syafi'i al Hanafi. Ambillah ucapannya apa? ucapannya Malik atau ucapan Imam Syafi'i atau ucapan Imam Abu Hanifah. Kalau apa? Kalau mencocoki kebenaran Jangan ta'asub dengan Imam Ahmad misalkan. Kalau kamu hambali, jangan sampai kamu ta'asub dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad keliru, keliru. Ambillah kebenaran. Kalau seandainya kebenaran, kebenaran bersama Imam Syafi'i, ambil. Kalau seandainya kebenaran bersama Nah, Imam Malik diambil, seperti itu maksudnya. Wa inkana khilafah madhabik. Nah, walaupun itu menyelisi madhabmu. Li'anna hadafaka al haqku Dikarenakan tujuanmu yang kamu harapkan adalah kebenaran. Karena kebenaran barakallahu fikum hafizakumullah sebagaimana yang Allah telah firmankan Kul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa katakanlah sungguh telah datang al-haq telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan dan sesungguhnya yang namanya kebatilan pasti akan hancur bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq na'am walakumul wailu mimma tasifun na'am bahkan kami lemparkan kebenaran ke al-haq kami lemparkan al-haq atau kebenaran di atas kebatilan, akhir lemburlah, akhirnya hancurlah kebatilan tersebut. Nah, tiba-tiba hancur lebur kebatilan tersebut. Dilemparkan apa? Al-haq di atasnya. Karena kuat al-haq barakallahu fikum. Naam. Kemudian apa barakallahu fikum hafizakumullah Allah taala permisalkan al-haq itu bagaikan orang yang tumbuh di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Sedangkan kebatilan bagaikan buih dalam atau yang di atas lautan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amazzabadu fayadhhabu jufaa, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard kadzalika yadribul amsal." <coughs> kadzalika yadribul amsal. Naam. Adapun nam barakallahu fikum zabat yaitu kotoran-kotoran buih. Ya, naam, yang ada di lautan itu akan hilang sia-sia begitu saja. Maksudnya kebatilan itu akan hilang sia-sia begitu saja. Adapun orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, fayam kusufil ard, artinya akan tenang, langgeng, tetap di muka bumi ini. Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya pemegang kebenaran. Jadi pemegang kebenaran harus siap resiko dan juga siap halangan rintangan yang akan menghambat dirinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan itulah permisalan yang Allah telah berikan kepada enam hambanya bahwasanya permisalan ahlul batil atau permisalan kebatilan itu akan hilang sia-sia begitu saja. Adapun al-haq dia akan senantiasa langgeng, tumbuh di muka bumi ini, memberikan manfaat kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Wal ibratu bima qama al dalil. Naam. Al ibrah yang dijadikan sandaran, yang dijadikan patokan sandaran adalah apa? Bima qama al dalil dengan perkara yang tegak di atasnya dalil Bukan sembarangan. Hati-hati man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati. Naam. Hadha huwal wajib. Inilah yang wajib. Hadha in kunta min ahli ilm. Ini apabila kamu termasuk ahli ilm. Maksudnya apa? Saran ini lafaznya awalnya apa? Khusus. Jadi kalau kalian termasuk ahli ilm, orang yang punya ilmu, yang memiliki ilmu, maka caranya seperti tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan ta'assub dengan madhab. Tapi carilah kebenaran. Carilah yang sesuai dengan dalil. Nah, amma idza kunta lasta min ahli ilm. Tapi kalau kamu itu orang biasa-biasa saja, bukan termasuk ahli ilm, maksudnya betul ilm, para pencari ilmu misalkan, fa'alaika antas al ahlal ilmi al musukin. Maka wajib dirimu bertanya kepada ahlul ilm yang terpercaya. Fas'alu ahlal dzikri In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir jika kalian benar-benar tidak mengetahui ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Tidak masalah. Nah, ya, jangan malu bertanya. Dalam kebenaran tidak boleh malu bertanya barakallahu fikum. Bertanya nah barakallahu fikum pada perkara kebenaran itu justru dikhawatirkan kalau seandainya dia tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ada salah satu nama eh, sahabiah jalilah. Nah, di zaman Rasulullah bertanya tentang masalah apa? Mari junub Paham ya? Nah, kalau padahal perempuan dia enggak malu. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah taala tidak malu dari kebenaran. Kemudian perempuan tersebut tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga wajib mandi apabila dia mimpi basah? Nah, mari junub maksudnya ya. Awam, bagaimana jawaban Rasulullah? "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, jika dia melihat air mani, wajib mandi. Nah, barakallahu fi walaupun perempuan. Ewa. Ini menunjukkan bahwasanya mimpi basah itu sifatnya umum laki-laki pun juga bisa, perempuan juga perempuan pun juga bisa. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya di sini perkara yang sangat dalam artian bisa dikatakan mungkin banyak orang malu. Tapi bagaimana? Nah, eh, sahabiyah Jalilah bertanya kepada Rasulullah barakallahu fikum mengenai apa? Mandi junub tersebut. Mandi enggak kalau perempuan itu junub? Ewa. Perempuan mimpi basah mandi ataukah tidak? Nah, Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, apabila dia melihat air. Naam. Syahidnya bahwasannya di dalam perkara kebenaran jangan malu bertanya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini kata beliau, "Amma idza kunta lasta min ahli al-ilm fa 'alaika an tas'al ahli al-ilm al-mawthuqin ma aftauka bihi." Maka yang difatwakan kepadamu mengenai pertanyaan tersebut akhadta bihi maka engkau mengambilnya. Tapi ingat, mengambilnya manakala apa? fatwa tersebut sesuai dengan dalil. Hada huwa tariqus shawab. Inilah jalan yang benar. Amma ta'assubu lil madhab, adapun fanatik terhadap suatu madhab tertentu, sawan kana haqqan aw batilan, baik itu benar ataukah batil, yang jelas aku ikut inilah. Pokoknya aku hambali, keliru enggak keliru hambali, hidup dan mati hambali misalkan. Nah, hidup dan mati Syafi'i. Walaupun keliru ataupun enggak keliru tetap Syafi'i. Nah, itu ta'assub. Fahadha min umur jahiniyah. Maka ini termasuk perilaku atau perbuatan-perbuatan jahiniyah. Kama dhaqarahullahu alin Yahud. Sebagaimana yang Allah telah sebutkan tentang orang-orang Yahud. Jadi hati-hati barakallahu fikum ta'asub dengan madhab tertentu. Tanpa adanya dalil. Nah barakallahu fikum mengikuti madhab. Nah, Imam Ahmad, Hambali, atau Syafi'i, atau Maliki, atau Hanafi. Nah barakallahu fikum. Nah tanpa didasari dengan dalil yang sahih. Maka itu termasuk ta'asub nam fanatik yang matmum yang tertela yang harus kita hindari barakallahu fikum karena sandaran kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah, bukan semata-mata madhab para ulama, bukan semata-mata pendapat para ulama, bukan semata-mata fatwa para ulama, namun dalil yang kita harapkan dan itu yang kita cari dan itu patokan kita, sandaran kita Al-Qur'an dan As-Sunnah